بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقيه Layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik amma ba'du Ma'asyiral muslimin wal muslimat Habahama Allah sekalian yang kami muliakan Pujian dan syukur kita kehadirat Maulana Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan hidayah Islam dan menjadikan kita di antara hamba-hamba pilihannya di mana kita berharap, memohon dan berdoa semoga iman ini tetap dan bahkan semakin terhunjam dalam dada kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Amma ba'du ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di dalam hadis sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Saya yakin dengan hadis yang kita dengarkan ini akan membuat kita gembira seandainya hadis itu tidak rampung dan tidak sempurna. Bunyi hadisnya adalah kullu ummati yadkhuluna jannah. Silakan, mungkin ada yang sudah hafal hadis ini dan tahu artinya. Kullu ummati, kullu seluruh ummati umat saya. Yadkhuluna pasti akan masuk mereka al jannah ke dalam surga. Kalau hadis ini titik sampai di sini legaknya dada ini luar biasa, betul kan? Ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umat saya pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man abah. Kecuali yang tidak mau. Aneh. Bagi para sahabat ini terdengar aneh. Apa iya ada orang yang nggak mau masuk surga? Siapa sih orangnya? Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah karena tidak tahan di dalam dada mereka banyak pertanyaan apa ada orang yang nggak mau masuk surga dan memang betul Pak saya keluar masuk penjara bukan di penjara ya keluar masuk penjara ngasih pengajian maksud saya saya tanyain orang-orang dalam penjara itu dan mayoritas mereka itu banyak muslim Ketika saya tanyakan kepada mereka siapa di antara saudara yang kelak di akhirat maunya di surga siapa? Semua angkat tangan. Saya tidak temukan satupun yang tidak angkat tangan. Semua angkat tangan. Sementara dalam hadis ini kecuali yang tidak mau. Terasa aneh aja di pendengaran telinga para sahabat lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah umatmu yang tidak mau masuk surga itu siapa? Dijawab oleh Nabi SAW, Man ata'ani al jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikut kepada saya, siapa yang mencontoh saya, siapa yang mematuhi ajaran saya, itulah umat saya yang pasti masuk surga. Waman asani faqad aba dan siapa yang durhaka kepada saya tidak mau mengikuti saya maka itulah umat saya yang tidak ingin masuk surga. Saudara dan saudariku hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Saya sambut dengan hadis masih sahih Imam Muslim Rasul mengatakan perbandingan umat saya Yang akan masuk ke dalam surga Dibandingkan dengan umat saya yang menjadi ahli neraka adalah Setiap kelipatan 100 orang 99-nya ahli neraka Satu yang masuk ke dalam surga Sebuah perbandingan yang mengerikan setiap kelipatan 100 orang 99-nya adalah ahli neraka Satu yang masuk ke dalam surga Baik Awal hadis tadi Nabi mengatakan Kullu ummati Seluruh umatku Pasti akan masuk surga Kecuali yang tidak mau Sementara di hadis yang kedua Setiap kelipatan 100 orang dari umatku Cuma satu yang masuk surganya 99-nya neraka semua La hawla wa quwata illa billah Ma'asyiral muslimin wal musliman Hamba-hamba Allah sekalian Perlu kita sampaikan bahwa Menurut kitab-kitab Tauhid dan buku-buku akidah dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud dengan umat Nabi itu bukan hanya orang Islam saja, Pak. Yang dimaksud dengan umat Nabi adalah seluruh manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Apakah dia orang Islam yang beriman kepada agama Nabi Muhammad ataukah dia orang Yahudi, Nasrani, kalau sekarang ada Majusi Konghucu, Buddha, atau ateis, komunis dan segala macamnya, seluruh mereka masuk dalam hitungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam 199 yang masuk neraka itu ya mereka-mereka itu semua. Ada nggak orang Islamnya yang 99 itu? Sudah pasti. Siapa mereka yang sudah pasti itu yang melakukan salah satu di antara sepuluh pembatal syahadat yang sudah diijma'i, yang sudah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, mari kita mulai menulis di whiteboard kita ini syaratnya seseorang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti terpenuhi pada dirinya empat syarat. Jadi minta maaf, saya terpaksa menulis untuk ibu-ibu yang di bawah dengan tulisan yang agak mini syarat mutlak menjadi umat Nabi dan dianggap sebagai orang Islam yang diakui sebagai umat Nabi yang masuk dalam hadis Nabi kullu ummati tadi ya seluruh umatku pasti akan masuk surga Kulu ah, kullu ummati yadkhulunal jannah pasti akan masuk ke dalam surga Ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama pasti masuk surga. Tingkatan kedua pasti masuk surga. Tingkatan ketiga ini juga pasti masuk surga. Hanya saja nanti mereka berbeda-beda cara masuknya dan keadaan hidup mereka di dunia nanti dalam kubur sampai ke akhirat yang seluruhnya dari tiga dari tiga tingkatan ini syaratnya baru dihitung sebagai orang yang pasti masuk surga satu syaratnya yaitu dia mengimani ya mengimani seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala atau seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Ini syarat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Dia terhitung sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang pasti masuk surga apabila apabila tidak ada spidol kita tidak ada satu pun tidak ada satu pun syariat Allah syariat Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi yang dibencinya yang dibencinya kira-kira nampak nggak sama ibu-ibu di bawah ya insyaallah ya alhamdulillah yang dibencinya atau apalagi dimusuhi. Yang ketiga, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya. Dan yang keempat, tidak melakukan salah satu di antara pembuat sepuluh pembatal syahadat tidak melakukan salah satu satu di antara sepuluh pembatal pembatal syahadat Ya Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Empat syarat dasar ini seseorang dikatakan sah muslimnya dan pasti masuk surga. Wajib yang empat ini menjadi perhatian utama dulu. Lihat, mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau ada satu saja ayat Al-Quran yang dia tidak terima, ada satu saja di antara hadis Nabi yang sahih dia tolak. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kafirnya orang itu. Ya. Dan mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sebaik apapun dia, dia sudah percaya semuanya dengan Islam ini. Ayat-ayat Al-Quran semuanya dia percaya. Tapi dia tidak mau melafazkan dua kalimat syahadat, tetap saja masuk neraka. Contohnya Abu Talib paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat tidak melakukan salah satu di antara sepuluh pembatal syahadat seperti melakukan perbuatan syirik akbar, seperti mempelajari sihir dan sebagainya ada sepuluh ya. Nah, ini syarat seseorang pasti masuk surga. Syarat seseorang pasti masuk surga. Hanya saja keadaan beliau orang yang bersangkutan masuk surga itu Mungkin saja salah satu di antara tiga ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sini, yang mana baru tadi? Oke. Okay. Lebih keras lagi. Ya? Iya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita perhatikan seterusnya. Empat ini satu dua tiga empat adalah syarat seseorang pasti masuk surga. Hanya saja, hanya saja, apakah dia termasuk yang pasti masuk surga di level paling rendah? level pertama atau dia pasti masuk surga di level aman, level pertengahan atau level yang masya Allah, level tertinggi. Dalil ini silakan buka surat Fatir. Silakan buka surat Fatir. Surat yang ke-32 ayat yang ke-35. Perhatikan Al-Quran surat 32 ayat 35 surat Fatir. Allah menyebutkan tiga tingkatan ini. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Kemudian kami pilihkan orang-orang yang mewarisi, menerima dan mengimani kitab kami ini min ibadina alladzina istafaina. Eh? Ibadina alladzina istafaina min ibadina ya. Orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Hanya saja sikap mereka kepada Al-Quran ini, kepada Kitabullah ini ada tiga ada tiga cara. Yang pertama, zalim li nafsih. Yang kedua, muktasid, Dan yang ketiga, sabiqun bil khairah. Zalim li nafsih itu apa? Ustaz, Afan, tadi surat berapa? Afan, tolong diulang. Tadi surat keberapa, Ustaz? Surat yang ke-32. Ayat? Ayat yang ke-35. Afan, Ustaz. 32, surat 32 itu nggak ada sampai 35. Surat Fatir. mungkin surat 35 maksudnya Ustaz. Surat 35 ayat 32. Iya. Sudah ketemu. 32 ada ada. Sudah ketemu surat 35 ayat 32? Sudah. Summa aurathnal kitab Jumpa ya Oke, okay, sudah ketemu? ثم أورثنا الكتاب alladhina astafaina min ibadina kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang mau mengimaninya ya dan sikap mereka kepada Al-Qur'an ini ada tiga satu kelompok sikapnya zalimun linafsih, zalim pada diri mereka sendiri. Sikap yang kedua muktosid, pertengahan. Sikap yang ketiga paling maju, paling laju, paling di depan dalam segala kebaikan-kebaikan yang diisyaratkan dalam kitabullah. Taib. Ibarat Allah yang kami muliakan Surat 35 ayat 32 ya. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya terbagi kepada tiga tingkatan dalam mensikapi Al-Quran. Tapi bagaimanapun cara mereka mensikapi Al-Quran, mereka tetap mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu perlu diingat. Dan mereka tidak ada membenci satu pun syariat Allah yang ada dalam ayat atau dalam hadis Nabi. Enggak ada satu pun. Kalau sempat ada satu saja yang dia benci dari ayat Allah, lihat surat Muhammad ayat 8 ayat 9 Allah katakan mereka kafir. Dia terima semua Al-Quran, semua ayat. Ternyata ada satu ayat saja yang dia benci. Allah nyatakan mereka kafir. Contohnya siapa? Ada satu kelompok kabilah di zaman Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Mereka akhirnya tidak mau membayar zakat dan menolak ayat tentang kewajiban zakat. Padahal syahadat masih mereka masih puasa, mereka masih mau sholat, mereka masih haji dan sebagainya mau, tapi ayat tentang masalah zakat mereka tolak. Maka Abu Bakar dan seluruh sahabat sepakat mengatakan murtad, betul tidak? Sampai sekarang ijma para ulama al-sunnah al-jamaah mengatakan murtadnya orang-orang yang meyakini ya, bahwa ada satu ayat di antara Al-Quran yang kami tidak suka, yang nggak apa-apa itu hak azazi kami. Murtad itu sebenarnya. Kenapa? Dia membenci. Jadi di Indonesia ini juga pernah dulu ada satu kelompok ibu-ibu yang dimotori oleh seorang tokoh wanitanya yang suaminya adalah seorang cendikiawan muslim yang keren beken abis di Indonesia ini dia melakukan acara boykot terhadap rumah makan wong Solo dan menolak ayat surat An-Nisa ayat 2 tentang masalah apa? Tentang masalah apa? Tentang masalah ta'addud zaujat. Tentang masalah kebenaran dari Allah yaitu kebolehan dan disyariatkan oleh Allah tentang halalnya, bolehnya, benarnya melakukan poligami. Ibu ini akhirnya mengusung dari timur ke barat, dari ujung Jawa ke ke, ke ujung Jawa yang lain bahwa seluruh wanita hendaknya melakukan boykot terhadap rumah makan Wong Solo dan menolak Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 2. Kita kembalikan kepada kasus di sini. Ada satu saja di antara ayat Allah yang ditolaknya atau dibencinya, maka yang bersangkutan batal imannya, keluar dari Islamnya mengikrarkan dua kalimat syahadat harus mau harus mau nggak bisa disimpan aja di hati pokoknya di hati lo nggak nggak bisa begitu wajib diikrarkan pamannya Nabi itu Abu Talib kurangnya apa sih baiknya kurangnya apa sih gitu tapi karena nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat kekal di neraka kemudian Selama hidupnya dia tidak melakukan salah satu di antara sepuluh pembatal syahadat. Kalaupun sempat dia lakukan, dia cepat taubat nasuhat. Cepat taubat nasuha. Oke. Okay. Nah, setelah itu dia pasti masuk surga. Hanya ada level-levelnya. Zalimul nafsi orang ini dia pasti masuk surga, tapi ya Allah, lama prosedurnya untuk sampai ke surga tuh. Lama sekali untuk sampai ke surga. Sebab apa? Di dunia Orang ini mengalami kasus yang sangat berat yaitu dapat murka dari Allah. Hidupnya dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan pasti dibiarkan oleh Allah hidupnya susah. Ya, murka Allah, hidupnya dibuat oleh Allah susah, kemudian banyak menerima azab selama dia hidup. Yang kedua, di dunia masih di dunia ya. Di akhir hayatnya suul khatimah. Ah, orang-orang macam gini akhir hayatnya pasti suul khatimah ini. Tanda-tanda bahwa dia mengalami suul khatimah. Sulit matinya, berat kematiannya dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga, di alam kuburnya dia merasakan siksa dan azab kubur. Siksa kubur. Betapa banyak ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang kisah siksa kubur. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Itu siapa hai Jibril?" Kan ada orang-orang yang berenang di sungai darah. Setiap kali mereka ingin mencoba ke tepi, seorang lelaki dengan tubuh kekar dan tegar memegang kerekel-kerekel dan ada tumpukan kerekel yang tajam-tajam ditimpukin pada orang yang mendekat ingin ke tepi karena sudah kelelahan dalam berenang. Ha? Ketika mereka sampai ke tepi dalam keadaan kepalanya sudah banyak yang bonyok-bonyok karena batu yang dilemparkan ke kepalanya sampai ke tepi batu kerekal tadi dijejelin dengan paksa oleh laki-laki yang ada di tepi itu ke dalam mulutnya sampai pecah-pecah bibirnya dan tenggorokannya lehernya sampai ada yang muncul batu dari saking beratnya penderitaan yang dialami orang ini menggelepar lalu dia lari lagi ke tengah dalam keadaan kelelahan setiap kali dia mencoba ke tepi, setiap kali diperlakukan seperti itu, akhirnya dia ke tengah tenggelam. Muncul dia perutnya sudah penuh dengan darah. Cuma enggak mati-mati menderita terus. Nabi Muhammad bertanya, "Siapa itu Haji Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah umat Muhammad yang semasa hidupnya dulu di dunia mereka makan riba." Ini contoh. Dia zalim pada dirinya. Dia tahu riba haram. Dia tahu riba dilarang termasuk terbesar di antara dosa-dosa besar, tapi masih dia kerjakan, maka dia zalimi dirinya. Dia, biarkan dirinya tersiksa di dunia dapat murka Allah Subhanahu wa taala, susah hidupnya dan dia dia mendapatkan azab yang silih berganti. Apakah dia berzina, apakah dia korupsi, apakah dia menipu, bersumpah palsu, apakah dia melakukan perbuatan-perbuatan kaum Lut dan sebagainya, ya. Maka ini adalah zalimul nafsi. Sementara dia satu dua tiga empat ini terpenuhi pada dirinya. Hanya saja banyak melanggar. Jadi nanti saya sebutkan kriteria mereka yaitu intinya mereka ini di dunia tahu kewajiban bahwa ini wajib dari agama tapi dia tinggalkan. Tahu bahwa ini adalah uh, dosa besar, diharamkan dan dilarang tapi dia buat. Ini zalimun li nafsih. Dan mayoritas umat Nabi ini adalah di kelas ini loh mayoritas umat Nabi ini di kelas ini. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan oleh Umar bin Khattab, level ini disimpulkan oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan Muslim. Nah, orangnya disebut dengan Muslim. Baik, siksa mengalami siksa alam kubur. Kemudian apa lagi? Yang keempat di padang mahsyar hisapnya lama dan berat hisapnya lama dan berat lama dan berat kemudian bukan hanya sekedar lama dan berat bahkan dia mengalami tempaan penderitaan yang bertubi-tubi kemudian Orang ini umumnya biasanya baru masuk surga setelah yang bersangkutan diazab dulu, dibelasah dulu, disiksa, diazab dulu di dalam neraka. Dibersihkan dulu di dalam neraka. Dibersihkan dalam neraka. Baiklah haula wala quwata illa billah. Semoga Allah melindungi kita. Nauzubillah. Ini peringkat zalimun li nafsih ya. Peringkat zalimun li nafsih seperti ini nasibnya. Kenapa ini masalahnya? Kenapa satu meninggalkan kewajiban-kewajiban agama padahal dia mampu mengerjakannya ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama kewajiban-kewajiban agama dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia mampu mengerjakannya tapi dia tinggalkan. Wajib memakai jilbab, dia tahu. Tapi ketika disuruh pakai jilbab, apa katanya? Ah, panas, gerah, biar deh yang penting kan hatinya yang bertakwa. Yang penting kan kan yang penting yang penting kan begitu, ya. Dengan sengaja dia masih mau meninggalkan sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Ya sekarang ini terasa belum ada panggilan aja. Begitu santainya dia menjawab, apakah kamu apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak yakin sholat itu wajib? Ya yakin sih tahu, memang sih dosa, tapi ya gimana lagi? Sembarang saja jawabannya. Orang semacam ini zalimun li Ya. Kemudian yang kedua, ciri khas orang ini, tapi ingat ya, nomor 1 2 3 4 ini ada pada dia ada sehingga dia masih sah dikatakan seorang muslim hanya muslimnya muslim fasik ya yang ini adalah mengerjakan dosa-dosa besar padahal dia mengakui dan beriman bahwa yang bersangkutan adalah dosa besar haram mengerjakannya hanya masih dia buat karena mengikuti syahwat ya kalau dia mati tidak sempat taubat nasuha dia matinya dalam keadaan menerima yang ini sul khatimah kemudian dia mengalami azab kubur Kemudian dia uh, eh, hisapnya di pada masyar sangat lama dan berat diperlakukan dengan perlakuan yang hina. Kemudian yang kelima uh, dia biasanya dimasukkan dulu ke neraka. Dicuci dulu, dibelasah dulu kursa dosanya itu di dalam neraka. La haula la quwata illa billah. Zalimul nafsi. Dan mayoriti, mayoritas umat Nabi Muhammad itu adanya di sini, baik yang wanita atau laki-lakinya mayoritas begini. Muslim, lihat aja KTP-nya pada muslim semua. Tapi lihat ketika sholat berazan, sholat berkumandang, banyak yang tidak peduli dengan sholat, betul nggak? Ha? Lihat wanita-wanita yang berserakan di pasar-pasar di jalan-jalanan, mayoritas mereka muslimah. Tapi lihat kebanyakan mereka tidak mau menggunakan pakaian Islam, tidak menutupi aurat dengan sengaja. Bahkan ada yang bangga, bahkan ada yang ikut dalam apa namanya itu jalan sambil bangga lenggok itu. Tolong kasih tahu apa? Apa? Ya sudah pokoknya perempuan yang yang pamer-pamer pakaian gitu loh, yang seksi-seksi gitu. Peragawati. Per, model. Muslimah loh. Sehingga Nabi mengatakan di akhir zaman kalian akan lihat ada wanita yang masuk masjid telanjang, nanti keluar masjidnya telanjang lagi. Dan itu baru aja kemarin saya lihat. Saya sholat salah satu masjid yang di, di apa di tepi jalan di daerah Semarang ya. Kemarin kita diundang di kantor pusat Telkom Semarang. Dia masuknya kayak pakaian pergawati gitu. Masuk ke masjid. Dalam masjid dia pakai mau kena ya mukena cantiknya, masya Allah, anggunnya. Lepas sholat, lepas sholat seperti itu lagi. Sehingga tim yang mengantar saya sambil geleng kepala, ya Allah, ya Allah, ya Robbi Kalaulah orang yang mempertahankan pakaiannya seperti ini, kalaulah. Tapi okelah, kita kembali ke sini. Dia muslimah loh, menandakan dia muslimah, dia sholat. Tapi coba lihat, persis kata Nabi, ada wanita di akhir zaman masuk ke masjidnya telanjang, nanti keluar masjidnya telanjang. Ya kayak gitu itu. Nah laki-laki juga dengan sadar masih masih aja tega dia korup, masih tega berzina, masih tega melakukan perbuatan-perbuatan yang haram pada dia percaya itu adalah dosa. Dia yakin dia azab oleh Allah tapi dia buat. Makanya orang ini digelari dengan zalimun li zalim pada dirinya. Betul nggak? Minum-minuman keras itu emangnya baik? Enggak. Mengkonsumsi barang-barang memabukkan itu emangnya sehat? Enggak pada jatuh kekuatan fisiknya ya ngedol seluruh potensi yang ada pada pada tubuhnya itu akhirnya amblas dan dia banyak penyakitan dan dia akan mengalami penyakit ini itu segala macamnya zalimun li nafsi zalim pada dirinya kalau orang macam ini memang sih masuk surga tapi penuh penderitaan panjang masanya Oke. Dalam hal ini Nabi mengatakan, "Saya benar-benar tahu," kata Nabi. Hadis ini sahih Bukhari. Saya benar-benar tahu dengan seorang lelaki dari umatku nanti pada hari kiamat yang paling terakhir keluar dari neraka. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar nggak? Saya benar-benar tahu kata Nabi, siapa dari umatku yang paling terakhir keluar dari neraka? Ketika dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan seluruhnya hangus, tapi tidak boleh mati dan dia merasakan sakit yang dahsyat. Ketika dia disiram dengan naharul hayah dari sungai kehidupan, kemudian tumbuhlah tubuhnya dan segar bugarlah keadaannya dan dia tidak berani lagi menatap ke belakang di mana disitulah dia di neraka lama sekali tak berapa lama tidak diberitahu oleh Rasulullah kemudian laki-laki ini menghirup dan merasakan angin yang sangat indah, bau yang sangat luar biasa nikmatnya, sedapnya. Dia mendekat, dia mendekat, ternyata datangnya dari surga. Dia minta izin kepada Allah, ya Rob, izinkanlah hamba mendekat dengan surga itu biar hamba melihat surga dari dekat. Nggak apa-apa di luar tapi izinkan hamba mendekat ya Rob. Maka Allah pun mengizinkannya. Tapi dengan syarat jika kamu saya kabulkan doanya, jangan minta lagi ya. Iya ya Allah. Maka ketika dia didekatkan, dia pun terpana, terpesona, bagaikan terhipnotis melihat dan menatap pemandangan surga yang maha indah dan dia tetap di situ, tertegun, terpaku. Kemudian dia mulai berjalan-jalan di luar, ya. Melihat lihat dari luar pemandangan surga. Kemudian dia minta izin kepada Allah Ya Rab Izinkanlah hamba merapat dekat pagar surga Hamba ingin menyentuh Bagaimana rumput-rumput surga Bagaimana daun-daun surga Dari luar pagarnya aja nggak apa-apa ya Allah Allah kemudian menjawab Bukankah engkau tadi telah berjanji Jika engkau kudekatkan dengan surga Engkau tidak minta yang lain Ya Allah engkau maha pemurah Izinkanlah hamba dekat maka Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan. Maka dia pun menyibukkan dirinya melihat pemandangan-pemandangan. Saya nggak ada fotografer, nggak ada kameramen yang bisa nyoting dia di depan surga. Saat dia sudah puas di situ, dia minta lagi, Ya Rob, izinkan hamba masuk ke dalamnya. Nggak kemana-mana ya Allah, hamba hanya di taman-tamannya saja. Bermain dan berguling-guling di rumput, surga saja udah cukup bagi hamba. Tapi nggak di luar pagar kayak gini ya Allah. Lalu Allah SWT berfirman, bukankah engkau telah berjanji, engkau tidak akan minta setelah aku berikan dua kali. Ya Allah, engkau maha pemurah. Engkau maha luas rahmat. Jangan engkau hinakan hamba. Biarkan hamba masuk. Hamba enggak minta yang lain, ya Allah. Janji, janji Allah, swear. Allah izinkan dia masuk. Setelah masuk, dia pun puas. Dia pun puas. Tapi puasnya puas yang ada nafsu. Puasnya akhirnya berakhir dengan minta lagi. Ya Rob, izinkan hamba ke tengah-tengah surga. Biar hamba nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak apa-apa. Pokoknya hamba bisa di tengah-tengah surga. Dan ingat, surga yang dimasuki oleh hamba yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga ini adalah surga yang paling bawah loh. Surga yang paling bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Tuh kan minta lagi kan, ya Allah engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti ringan bagimu mengabulkan ya Allah." Ya udah udah masuk masuk. Diizinkan masuk sampai ke tengah, masih mau minta lagi kata Allah. Enggak ya Allah, cukup. Lalu Allah yang menawarkan kepadanya, "Mau enggak kamu kalau saya berikan untuk kamu kekayaan manusia yang selama bumi terbentang dialah yang terkaya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia. Coba tebak siapa orang ini? Dia yang paling kaya di dunia semenjak dunia terbentang, Pak. Hah? Waduh, salah besar. Siapa? Siapa? Ibu-ibu, siapa Bu? Nabi Sulaiman. Karun tuh nggak ada apa-apanya. Nabiullah Sulaiman kekayaannya seluruh timur dan barat bahkan dalam perut bumi dalam laut pun Sulaiman diberikan kekayaan sehingga dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT mengatakan bahwa tidak ada satupun sampai hari kiamat yang melebihi Nabi Sulaiman. Sekarang ditawarkan kepada orang yang paling terakhir masuk surga ini. Apakah engkau ada mau mau menerima kekayaan orang yang terkaya di antara hambaku dari kalangan manusia yang pernah hidup di bumi dan tidak ada yang lebih kaya daripadanya? Si hamba dengan cepat mengangguk dan menginginkan itu. Allah berikan kepadanya. Setelah itu, kau puas hambaku sangat puas ya Allah, puas. Lalu Allah berkata kepadanya, maukah engkau aku berikan lima kali lipat daripada ini? Ya Allah janganlah engkau mentertawakan aku Kata si hamba Cukup bagi hamba ini ya Allah Tapi kalau ada yang lima kali lipat Maulah Mau ya Allah Kata si hamba ini Aku berikan kepadamu wahai hambaku Sepuluh kali lipat daripada itu Nah kata Rasulullah Itulah dia manusia terakhir yang keluar dari neraka Berarti Memang ada nanti di antara manusia yang Dan ingat Nabi mengatakan dari umatku Nabi mengatakan, aku benar-benar tahu dari kalangan umatku seorang lelaki yang paling terakhir nanti keluar dari neraka. Berarti dialah yang paling terakhir masuk surga. Ini zalimun li nafsi. Tapi ingat wahai ibu-ibu, selama salah satu di antara yang empat ini dia tidak punya, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Dia akan ada di dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tingkatan yang kedua. Tingkatan umat Nabi dalam beragama yang kedua disebut oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-32 muqtasidun yaitu orang yang pertengahan Level ini dalam hadis sahih Muslim digelari sehingga para ulama menyebut level orang ini dengan sebutan mukmin. Mukminun. Ya. Ini muslim kalau ini mukmin. Bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya yaitu mereka ini Nomor 1, 2, 3, 4 ada Yang kelima Langsung kita buat yang kelima Ini lanjutan dari yang keempat ya Yang kelima adalah Mengerjakan seluruh perintah-perintah yang wajib Mengerjakan Seluruh Kewajiban Kewajiban agama Agama baik yang ada sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Ini jadi mengerjakan seluruh kewajiban agama yang dia sanggup. Haji sanggup eh, haji hanya wajib bagi siapa? Bagi orang yang mampu, bagi orang miskin berarti dia tidak mampu. Berarti itu tidak wajib baginya. Jadi mengerjakan seluruh kewajiban agama yang dia mampu, yang dia sanggup. Oke. Okay. Kemudian Berikutnya yang keenam yaitu meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya, ini meninggalkan seluruh dosa-dosa besar dosa-dosa besar atau seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Ah, untuk yang keenam ini nggak ada cerita semampunya, <laughs> tapi harus total. Meninggalkan berzina harus total. Saya dulu kebiasaan saya berzina dalam satu minggu adalah tujuh kali. Berarti satu kali satu hari. Sekarang saya sudah beransur-ansur meninggalkan berzina. Seminggu sekarang hanya tinggal dua kali. Hah? Itu nggak diterima. Orang yang bertobat, orang mukmin, dia pasti meninggalkan seluruh dosa besar atau yang haram tanpa istilahnya beransur-ansur. Korupsi itu meninggalkannya beransur-ansur. Mabuk itu kalau dulu do, satu satu botol habis, sekarang mungkin hanya satu gelas kecil. nggak ada cerita. Ma'askara katsiru faqaliluhu haram. Ya. Nah, ini muktasid, istimewanya orang ini, bandingannya sudah ada ya perbandingannya. Kalau ini dosa-dosa besar dia buat semua. Kalau ini semua dosa-dosa besar dia tinggalkan, semua yang wajib-wajib dia kerjakan. Tapi orang ini Ibu masih lemah dalam satu hal, yaitu amalan-amalan sunnah dia tidak begitu istiqomah mengerjakannya. Amal-amalan sunnah belum begitu istiqomah. Kadang-kadang dia buat tahajud, ketika semangat-semangatnya dia tahajud. Satu minggu tiap malam mengerjakan. Nanti sekali futurnya dua tahun nggak tahajud. <laughs> Tapi dia alhamdulillah semua yang wajib dia kerjakan. Wajib ke masjid yang laki-laki dia kerjakan sholat berjamaah ke masjid ya. Kemudian apabila berkaitan dengan yang makruh-makruh kelompok yang ini masih mau mengerjakannya atau melakukannya makruh-makruh masih mau nonton TV berlama-lama, nonton sinetron, ya, masih mau dengan mendengarkan musik dan sebagainya, ya, dia masih mau. Hamba-hamba Allah ini orang levelnya masih level mukmin, tapi sudah dijamin aman. Sekarang buka surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtadun orang-orang yang beriman lalu imannya tidak bercampur dengan kezaliman dengan dosa-dosa besar seperti syirik dan sebagainya ulaa'ika lahumul amnu mereka lah orang yang dijamin aman dijamin aman dari azab Allah tidak akan diazab sedikit pun ya dijamin aman dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di dunia dapat ridho Allah dan dia aman daripada azab Allah di dunia ya, aman daripada azab Allah di dunia di dunia aman dari azab Allah di alam kubur alam kubur aman dari azab Allah di padang mahsyar padang masyar apalagi neraka sama sekali tidak akan pernah merasakan neraka ya aman dari azab Allah di dunia aman daripada azab Allah di alam kubur dan aman di padang masyar istimewanya orang ini lagi adalah dia mengalami hisap dihisap dengan hisap yang ringan hisapnya ringan dan sangat cepat hisap yang ringan dan cepat ringan cepat. Ya. Ini keistimewaan mereka, hidupnya di dunia dalam ridho Allah, selama dia hidup aman dari azab Allah baik di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar dan dia akan mengalami hisab yang ringan atau hisab yang cepat. Nabi mengatakan khusus hamba-hamba Allah umat beliau yang beriman di dunia ini khusus hamba-hamba Allah umatnya yang beriman di dunia ini mereka akan mengalami hisaban yasiro akan mengalami hisap yang sangat ringan bagaimana proses hisapnya? cepat lagi udah ringan cepat jadi Allah nggak pakai mendebat Allah nggak debat dia Allah cuma tanya hai hambaku kamu ngaku nggak bahwa kamu sudah melakukan perbuatan ini ini dan ini dulu Ya ya Allah hamba mengaku hamba melakukannya lalu diperlihatkan lembaran yang lain pada tanggal anu di tempat anu bulan anu dan tahun anu kamu sudah melakukan perbuatan ini dan teman-teman kamu ketika itu adalah si fulan fulan fulan juga ikut melakukan betul nggak kamu ngaku nggak betul ya Allah lalu dibukakan lagi lembar yang lain semua ditanya hamba ini hamba yang beriman ini setelah selesai Allah bertanya kepadanya, "Hai hey, hambaku, apakah engkau lihat ada di antara pertanyaan tadi yang aku balik tanya, kenapa? Tidak ya Allah. Jadi kalau sempat kata kata kata Rasulullah, "Man husiba uqiba uzziba." Siapa yang sempat di menuqisha uzziba. Siapa yang sempat didebat oleh Allah kalau ditanyakan, "Kenapa kamu buat?" Kalau sempat ada tambahan pertanyaan begitu, uzziba, pasti hamba ini pertanda dia akan mengalami azab. Itu ciri khasnya nanti di padang mahsyar. Ingat-ingat ya semua, semoga kita tidak pernah didebat oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah ada pertanyaan kenapa, kamu betul nggak melakukan ini? Benar ya Allah. Lalu Allah diam saja. Pokoknya kita ngaku aja itu yang penting. Benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Maka tidak ada Allah menanyakan kenapa kamu buat. Selama tidak ada pertanyaan kenapa, maka menandakan orang ini aman dari azab. Pasti dia akan tidak diazab. Setelah selesai semua, si hamba ini Ditanya oleh Allah, "Hai hambaku, selama sidang berlangsung, apakah engkau lihat ada seluruh makhluk saya di padang masyar yang menyaksikan sidang ini berlangsung?" Si hamba mengatakan tidak, karena memang Nabi mengatakan, "Pak, orang-orang beriman hisapnya nanti tertutup dari pandangan penduduk yang ada di padang mahsyar jin dan manusia tidak mampu melihatnya dia ada di ruangan yang tertutupi dari seluruh pandangan orang lain dia dengan Allah ada terbatas dengan ta, tabir gaib yang Allah sendiri yang telah menyediakannya. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala saat si hamba ini ditanya dia mengatakan tidak ya Allah tertutup dari pandangan yang lain. Maka Allah berkata kepadanya, "Hai hambaku, itu pertanda bahwa semua aibmu dosamu tidak berhak orang lain tahu dan hari ini pun saya ampuni seluruhnya." Kemudian siap-siaplah menerima catatan amalmu. Saat itu menegangkan suasananya. Ternyata si orang beriman ini, mukmin ini, level kedua ini menerima kitab dari sebelah tangan kanannya. Ya, lalu faamma amman utiya kitabahu bi Adapun orang-orang yang didatangkan kepada kitabnya, kepadanya kitabnya dari sebelah tangan kanannya dan dia jangkau dengan tangan kanannya, dia ambil. Lalu dia buka, ternyata semua dosa-dosa yang ia buat itu sudah didilet oleh Allah, bersih catatan amalnya. Yang dia nampak adalah amalan soleh Amalan soleh yang dia buat dalam hidupnya Kemudian bahkan pahalanya dilipat gandakan Dilipat gandakan, dilipat gandakan Dia pun keluar dalam keadaan gembira Dia datang kepada orang-orang yang sama-sama satu level kepadanya Sambil jingkrak-jingkrak Ya ila ahlihi masrura Dia datang dalam keadaan bergembira Lalu dia berkata Ha umuqra'u kitabiyah Lihat Lihat catatan amal saya Untung dulu saya berjilbab Untung dulu saya suka ngaji. Untung dulu saya suka menahan emosi. Untung dulu saya umrah. Untung dulu saya infak sedekah. Lihat nih, lihat ini. Dia menceritakan amal-amal solehnya. Saat itu sudah sah ya. Sudah sah berbangga-bangga dengan amal kita di dunia. Tapi di dunia ini haram. Jangan coba-coba berbangga-bangga dengan amalan kita. Nah ini dan kata Rasulullah, kamu nanti di, ya, di hari kiamat orang beriman dihisap hanya seperti kamu di dunia merasakan berapa lama hisap di akhirat, Pak? Proses pada mahsyar nanti berapa lama? Hmm? Khamsina alfa sanatin 50 ribu tahun bu 50 ribu tahun padang masyar itu terbentang uh, tidak mampu saya bayangkan. Tapi orang yang beriman mereka hanya merasakan hisap untuk diri mereka orang per orang seperti kalian di dunia merasakan jarak antara asar ke maghrib. Lama nggak itu? Asar ke maghrib. Cepat benar. Cepat. Lalu setelah itu mereka pun lepas bebas bergembira dan bersenang-senang. Masa-masa menegangkan telah lewat. Tinggal satu saja ini yang paling menegangkan yaitu penimbangan amal lalu meniti seberangan sirat. Saudara-saudariku hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, tapi yang pasti orang ini pasti aman dan bebas daripada azab api neraka. Kelompok ini, kalau ini nggak ada amannya nih. Jangankan dari neraka dia aman, di dunia aja udah nggak aman. Akhir hayatnya saja lihat kalau yang ini gimana lagi? Nah ini yang paling istimewa. Bapak Ibu, kira-kira kita sudah sampai level ini enggak? Hah? Masa enggak? Hah? Coba lihat sekali lagi, sekali lagi. 1 2 3 4 ini sudah pasti ada Insya Allah sama kita, sudah pasti ada, ya. Yang kelima keenam ini loh, mengerjakan seluruh kewajiban agama, meninggalkan seluruh dosa besar. Udah apa belum? Ibu-ibu, Termasuk kalau ibu dosa-dosa besarnya adalah membuka aurat atau mungkin makan riba atau bisa jadi juga minta maaf masih mulutnya maksudnya masih tega memfitnah menghibah dan sebagainya ini juga termasuk dosa besar tapi kalau kita sudah tobat maka kita insya Allah sudah masuk di sini hanya saja Lihat bandingan kita dengan orang ini. Orang ini adalah kelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Kelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nah ceritanya begini. Kata Rasulullah SAW akan masuk surga dari kalangan umatku sab'ina alfan min ummati yadkhulul jannata biduni hisab. 70 ribu dari kalangan umatku nanti masuk surga tanpa hisap. Semoga di antara ibu-ibu ada yang pernah mengikuti siri atau seri pengajian kami tentang dahsyatnya padang mahsyar. Kami telah menyampaikan Pak tentang padang mahsyar, silakan nanti dilihat di YouTube. Semoga ada didapati bahwa ketika orang-orang semuanya dibangkitkan dari kubur mereka, dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka tidak langsung di padang mahsyar itu loh Pak. Jarak antara kubur mereka yang mereka itu dibangkitkan dengan padang mahsyar itu ada hamparan yang sangat jauh. Mereka harus berjalan terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan dalam keadaan kelelahan, telanjang bulat, tidak pakai terompa, tidak berkhitan, ya. Terus menuju ke hamparan padang mahsyar. Sesampainya mereka di padang mahsyar, itu pun belum lagi langsung dilakukan proses hisap menunggu lagi. Jadi ada perjalanan sendiri suatu, suatu, suatu ketika, suatu hari nanti akan kita sampaikan kalau Allah kasih kita izin dan kesempatan. Saudara-saudariku sekalian, jadi ketika dia bangkit, ada sekelompok manusia istimewa. Saat dia bangkit, dia langsung diberikan jubah kehormatan dan kemuliaan langsung diletakkan di atas kepalanya mahkota yang bertaburkan batu-batu mulia yang tidak terbeli oleh isi bumi ini dan segala kekayaannya dan langsung dinaikkan ke atas kendaraan khusus mereka-mereka ini melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke padang mahsyar sementara yang lain masih tinggal dalam keadaan penat panas lelah, haus terus berjalan menuju ke padang mahsyar. Mereka udah nyampe duluan. Sampai di padang mahsyar ngapain? Ternyata numpang lewat doang. Kenapa? Tak ada hisap. Mereka tidak akan dihisap ketika ditimbang membumbung amal soleh mereka dan mereka sampai di titian. Sesampainya di titian, mereka hanya seperti sekejap mata sampai di sebelah. Subhanallah. Padahal luasnya ngangaan neraka itu, luasnya uh, mulut neraka bagian atas itu kata Rasulullah seluruh langit dan isinya berserta bumi ini akan bisa masuk dengan mudah. Itulah jarak titian dan dia sudah sampai ke seberang. Lalu dia berhak masuk surga dengan uh, leluasa dari pintu surga mana saja dia masuk. Saudaraku sekalian, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saya di atas anjungan yang tinggi di padang mahsyar. Saya didampingi oleh saudara saya malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW melihat ada kemilauan yang seterang matahari datang dari sekelompok orang menuju ke padang mahsyar. Sangat terang benderang. Aku bertanya, "Hai Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itu adalah umatmu." Mereka-mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Akan masuk surga tanpa hisap. Jumlah mereka 70 ribu. Maka kata Rasulullah, 70 ribu. Ya, aku pun sujud Aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawila, sujud yang panjang. Lalu Allah berfirman, "Hai Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Kau mau apa?" Ya Rab, umat saya yang taat, yang soleh banyak. Sampai akhir zaman banyak yang lebih taat, lebih saleh banyak. Ya Allah tambahkan dari 70 ribu. Coba lihat Pak. Kalau hanya 70 ribu, ada nggak peluang kita untuk bisa masuk surga tanpa hisab? Ada nggak peluang kita? Hah? Ada nggak peluang kita? Ada. Gimana caranya? Hah? Saudaraku, coba kita belajar dari para sahabat ya. Mereka kalau nggak pasti, mereka menjawab Allah wa rasuluhu alam. Itu jawaban yang paling ilmiah. Ya. Gimana adanya kata antum ada uang 70 ribu Coba antum bayangkan Ayo Di antara kita ini mana sampai hari kiamat Ada nggak orang yang imannya menandingi iman para sahabat Ada nggak? Ada nggak? Nggak kan? Bahkan kata Rasulullah Kalau ada orang beriman di antara kalian Punya kekayaan emas padat Sebesar gunung Uhud Besarnya emas itu Lalu dengan iman yang ada di dadanya Dia infakkan semua untuk agama Allah Iman orang itu akan belum mampu menandingi seujung kuku pun iman para sahabatku. Betul nggak itu hadisnya? Lah waktu Nabi meninggal para sahabat jumlahnya sampai berapa? Ayo coba tebak. Hah? <coughs> Eh? eh, sampai berapa imannya para eh, sampai berapa jumlahnya para sahabat waktu Nabi meninggal? Bismillah. Macam-macam ada yang mengatakan 114 ribu, ada yang mengatakan 120 ribu, ada yang mengatakan 124 ribu ya. Intinya di atas ratusan ribu. Lah jumlah yang masuk surga tanpa hisap hanya 70 ribu. Makanya saya tanya tadi sama antum saudaraku, mungkin nggak kita kita ini bisa masuk surga tanpa hisap? Hah? Ayo, gimana? Nggak berani kan jawab kan? Bukan walau alam lagi, pasti nggak mungkin. Masih aja ini Pasti nggak mungkin. Hah, ibu-ibu yang kami muliakan, karena itulah Nabi Muhammad sujud. Dia minta penambahan jumlah. Subhanallah. Baik. Kelompok ketiga ini dicemburui oleh para sahabat. Nabi mengatakan 70 ribu Salah seorang sahabat berdiri ya Rasulullah doakan saya agar saya termasuk di antara satu orang di antara yang 70 ribu itu. Maka Nabi pun mendoakan, lalu Nabi berkata, kamu satu di antara yang 70 ribu itu. Gembiranya dia minta ampun. Abu Bakar pun berdiri, ya Rasulullah saya mau juga doakan saya. Kata Nabi, sayang kamu sudah telat. Stop untuk mendoakan orang bisa masuk di antara yang 70 ribu itu cuma satu dikasih oleh Allah ke saya. Dan kamu sudah didahului oleh kawanmu ini. Sayang Abu Bakar, kamu usahakan sendiri ya usahakan sendiri. Maknanya apa? Sahabat-sahabat yang boleh didoakan cuma satu orang dan itu sudah diminta oleh sahabat yang ini. Abu Bakar saja minta juga didoakan udah nggak bisa, usahakan sendiri. Berarti ada syarat-syaratnya. Nah, saudara-saudaraku, dengan sujudnya Nabi Allah berkata, kum saltu'tah." Mintalah pasti akan diberi. Maka Nabi minta, eh, "Ya Rabb, zid tambahkanlah ya Rabb." Allah pun berfirman, "Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, setiap seratus orang, eh, maaf, setiap seribu orang dari tujuh puluh ribu itu dibenarkan membawa tujuh puluh ribu yang lain." Hmm. Jadi berapa? Cepat, Pak, cepat. Jadi berapa? Ha? Saya ulangi, saya ulangi hadisnya. Setiap seribu orang dari tujuh puluh ribu itu berhak membawa tujuh puluh ribu yang lain. Tujuh puluh ribu, setiap seribunya bawa tujuh puluh ribu yang lain. Artinya tujuh puluh kali tujuh puluh ribu, kan begitu kan? Tujuh puluh kali tujuh puluh ribu berapa? Waduh. 4 <laughs> juta 900 ribu orang. Nah kalau begitu angka-angkanya kira-kira kita ada peluang nggak masuk ke situ? Hah? Kira-kira kita ada peluang nggak masuk ke situ? Bisa. Bu, terima kasih jawaban ibu. Ini yang saya tunggu. Antum apa sih sulitnya bilang bisa? Ngomongnya gitu. Biar cepat gitu loh pakai mikir segala. <laughs> Jadi begini ya Bu ya. Dari jumlah yang 4 juta 900 karena ada jumlahnya berarti ada orang yang bisa mencapai ke tingkat ini. Dan tidakkah Bapak Ibu bertekad saya ingin dan ingin dan ingin menjadi satu di antara yang itu. Tapi subhanallah Cintanya Nabi pada kita penuh meluap-luap. Nabi kembali sujud. Aku kembali sujud dalam sujud yang panjang. Lalu Allah berkata, "Kum, bangkitlah." Hai Muhammad minta, pasti aku beri. Ya Rob tambahkan ya Rob. Jadi permintaan tambah yang kali kedua nih ya. Lalu Allah berfirman, saya tambahkan dalam setiap dalam setiap maaf ya Nabi uh, Rasulullah bersabda Allah menjawab Hai Muhammad Fahthu Thalatha hathayatin Sila Ciduk Tiga kali cidukan Wala ziyadah Dan tidak ada lagi permintaan tambahan Tidak ada minta tambah lagi Fahthu thalatha hathayat Silakan ciduk tiga kali Cidukan Nah sekarang nggak ada hadisnya menjelaskan satu cidukan itu berapa jumlahnya. Apakah yang 4 juta 900 dikali 3, apakah itu maksudnya? Nggak pasti juga. Oleh karena itu serahkan maksud sebenarnya kepada ilmu gaib yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Bapak Ibu. Intinya fahsu salah hasayatin maka ciduklah oleh engkau tiga kali cidukan. Itulah penambahannya. Oke, sekarang kita mau tahu apa sih ciri khas orang ini di mana dia nanti akan masuk surga paling duluan ketika orang masih belum lagi mulai acara padang masyar dia udah di dalam surga alangkah nikmatnya belum lagi mulai acara padang masyar dia sudah bersenang-senang di dalam surga dan surganya bu, bukan surga tanggung-tanggung surga yang tertinggi dari seluruh jenjang-jenjang surga yang ada surga firdaus syaratnya apa sih satu dua tiga empat ini udah pasti dia ada Kemudian lima enam ini dia juga ada Yang dia sempurna memiliki adalah tambahan berikut Silakan kalau ingin dicatat Tafadhal Jadi istimewanya menurut keterangan yang Susar Jalkan tadi sudah Dia di dunia adalah wali di antara wali Allah Diangkat oleh Allah sebagai walinya Walaupun dia bukan ulama Walaupun dia orang biasa Bisa enggak? Bisa Asal memenuhi syarat-syarat berikut ya. Kemudian wali di antara wali Allah sangat banyak keistimewaan sebagai selaku wali Allah Subhanahu wa taala letaknya di a'la illiyin di pada alam barzakhnya a'la illiyin di alam barzakhnya kemudian ketika dibangkitkan eh, intinya bebas dari hisab di padang mahsyar bebas hisab di padang mahsyar ya. Kemudian masuk surga paling dulu. Masuk surga duluan. Ya, dan letaknya pun di surga Firdaus. Surga paling tinggi. Tidak merasakan azab sedikit pun, tidak sedikit pun. Inilah dia kelompok manusia masuk surga tanpa hisap Oke, apa sih istimewa mereka daripada kelompok mukmin dalam hadis dan para ulama bersandarkan hadis Sahih Muslim meng menggelari mereka ini dengan nama mohsin, mohsin. Ya. Kalau yang paling bawah muslim, ini yang kebanyakan umat Nabi, pertengahan adalah mukmin, yang paling tinggi adalah mohsin. Artinya setiap mukmin pasti dia muslim yang taat yang soleh. Tapi setiap muslim belum tentu dia mukmin yang baik. Setiap muslim pasti dia seorang mukmin yang sangat taat, sangat soleh. Tapi tidaklah setiap mukmin akan sampai ke tingkat muhsin. Kecuali kalau dia memenuhi syarat-syarat berikut. Apa syarat-syarat berikut? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Nomor satu dia sudah ada. Yang kedua dia wajib memenuhi syarat pastilah. Yang ketiga, keempat dan lima enam. Yang ketujuh, jadi kita sambungkan saja langsung. Yang ketujuh, orang ini mencintai perkara-perkara yang berbau sunnah dan istiqomah mengerjakannya. Ya, istiqomah dengan sunnah. Jadi cinta dan istiqomah dengan sunnah cinta dan istiqomah dengan sunnah di sini dimasukkan amalan-amalan atau yang sifatnya sunat-sunat ya nafilah-nafilah maksudnya tatawo tatawo tahu tatawo Ya amalan sunat, puasa sunat, tahajud, duha, baca Quran, zikir, bersedekah, ber, uh, eh, betul berbuat ihsan dan uh, intinya semua yang sunat sunnah lah. Baik sifat-sifat yang sunat ya. Uh, apa tuh sampai cara bicaranya yang sunat. Uh, kemudian apapun yang sifatnya sunat puasa sunat, bersedekah, ya intinya semua yang sunat dia mencintainya dan dia istiqomah mengerjakannya. Ya, cinta dan istiqomah dengan yang sunat-sunat atau yang tatawwu. Jadi bukan hanya sekedar yang wajib-wajib, sudah pasti. Bukan kemudian istimewanya mereka lagi yang kedelapan ini ciri khas mereka juga sekalian. Yang kedelapan adalah mereka meninggalkan seluruh yang makruh-makruh. Meninggalkan seluruh perkara-perkara makruh. Baik makanan makruh, sifat-sifat makruh, Ya. Termasuk makanan. Kalau makanan makruh semacam apa? Jengkol, pete, durian. Suka nggak? Suka? Nggak masuk surga tanpa hisap. Bukan haram loh. Ini bukan haram. Boleh kita memakannya. Ya, termasuk umpamanya orang yang hobi mancing. <laughs> Dia mancing nih dapat ikan dilepasin ikannya lepas lagi ke dalam kolam ada hanya sekedar membuang waktu ini perkara makro. termasuk umpamanya kita ikut dengarkan musik, menikmati musik, menghabiskan waktu berlama-lama nonton sinetron, ah, hal-hal uh, yang tidak akan menambah iman dan segala macamnya, ya. Kita teruskan, meninggalkan seluruh perkara-perkara makruh, sifat-sifat yang makruh, mudah buruk sangka kepada orang, ya. Uh, mudah ber bermasa muka kepada orang, ya. Perkara-perkara makruh, termasuk pakaian yang makruh. Pakaian macam mana yang makruh? Apakah dari segi warna, apa dari segi model segala macamnya? Dia tinggalkan. Ya, di sunnah dia suka kalau laki-laki dia jaga lihyahnya. Kalau tampilan loh ya, tampilan. Tampilan dia jaga lihyahnya kemana-mana dia bawa siwa ya. Uh, ini handphone, ini Al-Quran. Dia ketika buka uh, membuka Al-Quran, ketika dia buka HP, dia juga rajin dengan buka Al-Quran. Dan orang ini istiqomah loh. Rasanya, jujur saja, rasanya saya di bidangnya ini gugur semua saya nih. Saya pribadi loh. Saya nggak tahu kalau bapak bisa jadi bapak bisa sampai ke tingkat ini asal punya azam. Ibu juga bisa bu, asal ibu punya azam, tekad yang kuat. Ustaz, kalau kami mulainya di usia 40 tahun ini boleh nggak Ustaz? Nggak dari gadis dulu. Why not? Ya, kenapa tidak? dari usia ibu anggaplah di antara ibu ada yang usianya 55 tahun, anggaplah. Kemudian ibu startnya dari sekarang. Apalagi Pak Ustaz setelah 7 8 ini ada tiga lagi dan ini dari hadis ya. Syarat seseorang disebut muhsin 1 2 3 4 5 6 7 8 ada tiga lagi dari hadis. Yang tiga lagi dari hadis 1 2 3 yaitu tidak berobat dengan kain. Mereka tidak mau berobat dengan kai. Tahu kai? Yes. Tidak mau berobat dengan besi panas. Hah? Besi panas itu zaman Nabi. Kalau zaman sekarang adalah apapun yang menggunakan perobatan menggunakan listrik. Hah? Menggunakan yang sifatnya hawanya panas. Seperti apa contohnya? Laser, seperti kemoterapi. Hah? Uh, ya laser kebersihan saja saya menyebutkan aku hokemoterapi dan sebagainya walaupun itu boleh ya bu ya bukan berarti haram boleh hanya saja dia tidak mau berobat termasuk termasuk apa nama uh, sebagian ulama berjihad mengatakan operasi pun termasuk bahagian daripada kai dan dia tidak mau nah Uh, dan Nabi pun mengatakan kai ini bisa menyembuhkan tetapi aku tidak menyukainya kata Nabi betul tidak ya bisa menyembuhkan tapi aku tidak menyukainya karena itu bahagian daripada menyiksa kita baik kemudian berikutnya pantang mempercayai apapun yang berbau sial nggak percaya itu dengan sial-sial eh kalau kamu naik pesawat umpama ada kamar eh, ada tempat duduk nomor 13 jangan duduk situ ya, itu tempat sial tuh tapi nggak ada loh di pesawat angka 13 itu nggak ada karena memang dianggap oleh mereka sebagai angka sial. Nah kaum muslimin nggak ada tuh dia nggak percaya dengan sial. Anak sial, langkah sial, hari sial, rumah sial, bini sial, laki sial. Ini nggak ada dia nggak percaya itu semua. Ya, ini benda pembawa sial. Gara-gara punya anak yang ketiga ini kayaknya anak ini pembawa sial. Dia nggak percaya. Ya, ini adalah ciri khas Muhsin yang ke-10. Yang ke-11 yang ke sebelas adalah dia tidak mau minta dirinya untuk dirukyah oleh orang lain. Tidak minta dirukyah. Tidak minta dirukyah. Rukyah yang halal tentunya, rukyah yang syari. Tapi kalau ada orang datang menjenguk dia sakit, lalu orang itu membantunya dengan cara merukyahnya, dia pun tidak menolak. Yang penting dia tidak minta. Kenapa? Saya akan merukyah diri saya sendiri. Prinsip orang ini dia yakin bahwa dia pun boleh melakukan untuk dirinya sendiri. Dia bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Oke? Okay? Tidak minta dirinya dirukyah. Nah, ini ibu-ibu, ini sering saya dengarkan pertanyaan dari kalangan kaum muslimin luas lah. Apa pertanyaan mereka? Ustaz, kami nggak mau minta uh, dirukyah dan supaya kami bisa masuk surga tanpa hisap. Bagus. Tekad bapak, tekad ibu bagus. Hanya sayang ya, hanya sayang sekali. Jangan yang nomor 11 aja jadi andalan untuk bisa masuk surga tanpa hisap. Yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya, 10-nya mbok ya dilengkapi semua. Baru ini yang ke-11 oke, okay. ini enggak. 1, 2, 3, 4 ada, langsung ke 5. Tapi ini males. Akankah orang ini masuk surga tanpa hisap? Ya enggak lah. Jadi ada 10 syaratnya, 10-nya dipenuhi. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah tingkatan umat Nabi. Kalau kita lihat, untuk sampai ke tingkatan yang tertinggi ini, kita punya peluang nggak, Pak? Kita punya peluang nggak? Ya, bagus jawaban. Insya Allah. Bisa kan berarti? Lah kalau ada angka-angkanya disebutkan dalam hadis berarti ada orang yang akan menjadi ahlinya, ya kan? Ya Bu ya. Pasti ada yang akan menjadi ahlinya. Hanya saja siapakah yang paling punya azam? Siapakah yang paling istiqomah? Diperlukan orang-orangnya. Dicari orang-orang yang seperti ini, orang yang punya azam yang kuat, orang yang punya tekad yang kuat. Walaupun startnya terlambat nggak apa-apa, yang penting dia sudah memulainya dan dia serius ketika memulainya. Minimal kalau nggak sanggup sini deh. Kalau seandainya saya mau memenuhi syarat-syarat yang ini, insya Allah berarti saya bisa di sini. Tapi jujur saja, sampai sekarang, sampai sekarang masih ada di antara perkara-perkara makruh yang saya suka. Baru tadi habis eh, mau sholat Jumat, saya dihidangkan makan dengan ala masakan Padang. Waduh di situ ada maaf ya ada satu makanan yang sebenarnya saya nggak nyari tapi ketika ada dan baunya wangi saya susah, susah mengelak apa coba eh, jengki saya makan kok enak ya ya makan jengkol lah orang yang mau masuk surga tanpa hisap itu kayak gitu-gitu aja dia sudah meninggalkan jadi buru-buru yang haram dia buat ya yang makruh aja dia dia hindarkan Begitu juga perkara-perkara yang sunnah Dia istiqomah Jangankan yang wajib-wajib lah pasti dia buat tuh Sedangkan yang sunnah saja dia Bahkan dalam sejarah kita baca Ada orang-orang soleh dulu para sahabat-sahabat Tabi'in Kalau mereka kebablasan tahajudnya malam Dia paginya nangis tuh Nangis meratapi malangnya dirinya Kemudian dia ganti seperti Rasulullah mengganti dengan duha 14 rakaat Betul? Inilah tipe muhsinin sekarang kita boleh melihat diri kita di posisi inikah kita sekarang atau sudah sampai di sini atau sedikit lagi kita nyampe di sini. Silahkan jawab sendiri-sendiri. Nggak usah diutarakan ke saya, nggak ada gunanya. Pak Ustadz, menurut saya saya sudah nyampe ke tingkat tiga itulah. Ini ujub namanya. Ya, belum tentu untuk sampai ke sini kalau ini ada sambungan ayatnya loh. Sabiqun bil khairati bi idznillah dengan seizin Allah. Enggak banyak orang nyampe ke tingkat ini. Memang enggak banyak. Coba bayangkan entah berapa miliar atau mungkin entah berapa triliun umat Nabi Muhammad semenjak beliau ada sampai hari kiamat yang ada di bumi ini. Nah, yang masuk surga itu hanya sekian juta. Ya kan? Kalau kita baca tadi hadisnya 4 juta 900 tambah 3 kali cidukan. Tambah apa yang maksud dengan 3 kali cidukan? Artinya sangat sedikit. Dari angka-angka yang disebutkan dalam hadis maknanya ada pelaku-pelakunya, ada orang-orangnya yang akan tergabung di sini. Apakah itu salah seorang di antara kita? Mungkin saja. Yang penting Anda punya azam yang tulus, yang kuat, istiqomah. Silakan kalau seandainya kita ingin lanjutkan dalam diskusi dan tanya jawab, kita bukakan ruangannya. Jika tidak ada, saya lanjutkan 10 menit lagi baru kita tutup. Kalau ada tanya jawab, silakan. Bismillah. Apakah orang yang bermaksiat secara terus-menerus doa dan ibadahnya akan diterima oleh diterima oleh Allah? Bagaimana jika orang tersebut tidak sadar akan dosa atau maksiatnya? Baik, barakallahu fiki. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Salam wassalam Orang yang bermaksiat terus-menerus doa dan ibadahnya Allah terima enggak? Tergantung maksiatnya apa. Kalau maksiatnya salah satu di antara sepuluh pembatal syahadat, ya sama sekali nggak akan berguna. Hah? Itu kok. Tergantung maksiatnya apa dulu. Atau maksiatnya adalah makan yang haram. Nah kita tahu ya Bu ya, makan yang haram ini satu suap saja 40 hari 40 malam doa kita tidak tidak tidak tidak didengar oleh Allah. Allah tidak mau dengan doa kita dan Allah tidak akan menerima amal-amal kita. Bagaimana dengan dua suap? Bagaimana dengan satu piring atau berpiring-piring berhari-hari berbulan-bulan masih makan riba? Apakah doa orang ini akan Allah terima? Kecuali dia taubat nasuha. Kalau doanya dalam maksud taubat nasuha pasti Allah terima. Ya, dia sudah melakukan salah satu di antara sepuluh pembatal syahadat, lalu dia taubat nasuha, Allah terima. Taubat nasuhalah yang akan menjadikan orang ini mau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan orang kafir sekalipun, orang yang terjahat di alam semesta ini, bahkan iblis dalam kitab Talbis Iblis, perangkap iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi disebutkan iblis mau tobat kepada Allah. Dia datang kepada Musa minta agar Musa memfasilitasi dan Musa pun mendoakan kepada Allah. Allah menjawab, "Hai Musa, katakan pada hambaku iblis, bila ia taubat aku terima. Dosa-dosanya aku putihkan semuanya dan dia akan aku anggap seperti dulu lagi seperti orang tidak pernah berbuat dosa." Tapi syaratnya ada, suruh dia melaksanakan perintahku yang dulu dia tidak buat yaitu sujud kepada Adam. Adamnya sudah tidak ada, aku perintahkan dia sujud ke kuburannya. Maka Musa pun keluar dari munajatnya dan berjumpa dengan iblis. Kemudian Musa berkata, "Congratulations for you." Ya, selamat. Allah mau menerima engkau. Tobatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu akan diputihkan. Syaratnya ada, yaitu Allah syaratkan engkau sujud ke kuburan Adam. Apa kata iblis? Waduh, hidup saja hadam saya tidak mau, apalagi udah mati. Sorry lah kalau gitu nggak jadi tobatnya. Coba lihat, iblis saja mau tobat Allah mau terima. Jadi kalau yang dimaksud doa di sini adalah tobat, ya pasti Allah terima. Begitu ya. Kemudian bagaimana orang melakukan dosa terus menerus dan dia tidak tahu kalau itu adalah dosa, ini nggak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Allah telah membantah dalam Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai datangnya risalah kami kepada orang itu. Maksudnya pasti ada suatu hari, one day, one time, ya, akan ada suatu hari datang seseorang atau dengan jalan apapun yang mengantarkan jadi orang ini tahu bahwa itu adalah dosa. Tapi kita saja nggak tahu di mana dia dapatkan perkara itu, di mana dia dapatkan risalah itu, di mana dia dapatkan orang yang menasehatinya. Kita tidak tahu, tapi pasti orang yang bersangkutan pernah mengetahui bahwa ada yang menasehatinya, tapi dia menolak. Ya, jadi intinya alasan untuk tidak tahu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah telah berjanji orang-orang yang tidak tahu pasti akan disampaikan risalah kepadanya, entah di mana, entah kapan itu Allah yang tahu. Yang pasti hamba ini nanti nanti tidak bisa membantah Allah pada hari kiamat. Oke? Okay? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada suami yang zalim terhadap diri sendiri karena masih terus bermaksiat kepada Allah seperti berselingkuh berzina, korupsi, kasar terhadap istri, suka memukul, hobi nonton sinetron, berita, musik, dan sering marah-marah kepada istrinya, menzalimi istrinya terus-menerus. Apakah ia akan dapat azab di dunia dan akhirat? Mohon nasihat Ustadz terhadap suami tersebut. Lah kalau nasihatnya terhadap suami, ada nggak suaminya di sini ya saya nasihati. Apakah dia dapat azab di, di, di dunia? Pasti dia akan merasakan azab itu di dunia sebagaimana azab ini akan dirasakannya juga di di kehidupan keduanya yaitu di alam barzakh kepada suami yang seperti ini dia diperintahkan seperti perintah Nabi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling pandai memuliakan istrinya sesungguhnya orang yang paling beriman di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya ya dan suami yang kasar seperti ini dan berzina semacamnya pasti pasti in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kalau kamu baik kamu yang akan menerima kebaikan itu dari Allah langsung tapi kalau kamu jahat kamu yang akan merasakan akibat dari kejahatan kamu itu ya Bu ya. Jadi kepada para suami, siapapun yang menonton acara ini, siapapun yang menyaksikan kajian ini dimanapun berada dari Al Hujjah TV, dari Usma TV atau dari di YouTube ini, maka dengarkanlah baik-baik. Para suami, ini adalah zaman di mana saya sangat banyak mendengarkan para suami yang berlaku zalim kepada istri-istrinya. Tobatlah kalian kepada Allah. Mereka diciptakan bukan untuk dizalimi Tapi untuk diayomi Dijadikan sahabat Dididik Istausu bin nisa'i khaira Didiklah istri-istri kamu itu dengan santun Dengan lembut Dan terus-meneruslah kamu mengayomi mereka dan jangan kamu kasari ing zahab idza idza zahabta uh, tuqimu kasarta kalau kamu kerasi mereka, kalau kamu kasari mereka, mereka engkau akan patahkan. Artinya para wanita itu kalau dikasari dia akan patah. Pada akhirnya dia akan melawan, pada akhirnya dia akan menjadi durhaka pada suaminya dan bahkan dia akan minta pisah, minta cerai dari suaminya. Si istri rugi, suami celaka. Ya. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri tadi? Kalau sang suami sudah melakukan satu di antara sepuluh pembatal syahadat, maka yang istri bersangkutan wajib minta pisah dari suaminya. Tapi kalau tidak, cobalah bersabar jika memang sudah tidak mampu lagi bertahan, dia punya hak untuk khulu, ya, melepaskan tali pernikahan yang telah diikatkan oleh suaminya kepadanya dengan cara mengembalikan maharnya kepadanya, kemudian sejak itu dia pun lepas dari tali pernikahan yang sudah diikatkan dirinya kepada suaminya melalui akad nikah ini hulu melalui pemerintah tentunya uh, ajukanlah pemerintah kemudian terjadilah perceraian. Ini halal. Apabila suaminya sudah sampai ke tingkat menzalimi terus-menerus dalam artian menggebukin, mukulin sampai ke tingkat tidak memberikan nafkah lahir atau nafkah batin dan seterusnya, istri sudah boleh untuk minta pisah. Semoga tidak terjadi bersabar adalah lebih baik ya. semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kesabaran itu sebagai jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sabar itu pahit Ustaz, bagaimana jika ada seorang muslim yang tidak mau membaca Al-Quran dan zikir? Apakah tak kerasukan jin, setan? Hmm. Ya, kata Rasulullah. Eh, apakah pendapat kamu dengan rumah yang uh, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran? Tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran Tidak dilaksanakan dalamnya sholat, sholat sunat Rumah itu seperti kuburan Kata Rasulullah apa bedanya rumah dengan kuburan? Kalau rumah itu orang yang menghuni, kalau kuburan siapa yang menghuninya? Setan jin. Nabi melarang kita jangan pergi ke kuburan apalagi seorang diri. Sebab apa? Sebab itu adalah markasnya jin, pusatnya setan. Lah kalau rumah, di rumah jarang zikir, jarang baca Quran dan jarang juga sholat sunat, rumah itu sudah sama dengan kuburan. Maknanya rumah ini akan banyak dihuni oleh bangsa jin, setan-setan yang jahat, jin-jin pengganggu yang durhaka akan banyak nyakiti satu keluarga itu. Ya. Kalau sayang pada keluarga, sayang pada diri, maka hidupkanlah rumah layaknya seperti sebuah rumah, yaitu bacalah Al-Qur'an di dalamnya. Berzikirlah, salat-salat sunatlah di rumah dan jangan melakukan amalan-amalan atau hal-hal yang menyebabkan jin dan setan jadi senang masuk ke dalam rumah itu. Kemudian apakah hatinya sudah rusak atau mati? Ya, Hatinya sudah rusak, sudah pasti. Hatinya sudah mati belum tentu. Menghidupkan hati, memperbaiki hati yang rusak, menghidupkan hati yang sudah lalai <coughs> masih punya peluang dan Allah menyebutkan Al-Quran adalah jalan terbaik <coughs> Obat yang paling sempurna untuk menghidupkan kembali hati yang sudah mati Memperbaiki hati yang rusak Ya Semoga saja yang bersangkutan atau hamba Allah yang bertanya menjadikan rumahnya sebagai rumah yang disenangi oleh para malaikat dan dibenci oleh syaitan. Iya, masih ada satu lembar lagi. Gimana? Ya, ya. Oke. Okay. Waduh, ini pertanyaannya satu lembar habis. Ustadz mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang suami yang hobi chatting, mesra dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan sampai dengan melakukan hubungan intim melalui media media sosial, saling berkata mesra, bertukar foto dimanapun suami berada, sekalipun sedang sholat di masjid dan sedang taklim. Ia hobi berfoto diri dan hobi mengedit foto-fotonya uh, eh, mesra dengan wanita yang bukan istrinya. Masya Allah, Ustaz, saya sebagai istri yang tolabul ilmi malu melihat isi laptop suami saya berisi foto-foto mesra suami wanita pelacur, pengganggu rumah tangga orang banyak ya, dan HP suami penuh dengan chattingan mesra dengan wanita pelacur tersebut. Ini sudah berlangsung selama satu tahun baru ketahuan oleh istrinya. Padahal suami tersebut rajin qiyamul lail, rajin taklim, apakah ia termasuk zalimun li nafsih, zalim terhadap diri sendiri, terhadap istri? <sighs> Sampai dengan sekarang ia belum tobat dan masih menganggap perbuatan tersebut biasa saja. Apakah ia tidak beriman? Tidak takut azab? Ustaz mohon nasihat bagaimana dan apa yang dilakukan istri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fitnah yang terberat yang Allah tinggalkan untuk kaum lelaki di muka bumi ini yang disebut oleh Rasulullah adalah kaum wanita. Adalah kaum wanita yang salah adalah kaum wanita. Loh kok kaum wanita yang salah? Allah memberikan ada adab kepada kaum wanita. Tapi ada adab itu dilanggar. Akhirnya laki-laki menjadi terpancing. Yang salah adalah kaum laki-laki. Kenapa mereka tidak ghadul basar? Lalu yang paling salah itu sebenarnya siapa? Setan yang terlaknat yang mengadu mereka. Ada uh, apa namanya? Eh, negatif ada positif, syaitanlah yang menghubungkan itu dan memfitnah mereka sehingga laki-laki banyak yang berjatuhan apalagi di zaman fitnah ini. Apakah suami kita ini dia rajin tahajud tapi tidak menampak ini perubahan? Saya bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Man lam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazidhu min Allahi illa bu'da. Orang yang salatnya tidak menjadikan dia menjadi benci kepada perbuatan keji dan mungkar tapi malah masih terus melakukannya lam yazidhu minallahi illa bu'da itu pertanda dia tidak semakin dekat dengan Allah melalui salat itu tetapi dia sudah semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala jadi afwan ya Bu ya suami yang macam itu bukannya dengan tahajudnya itu dia jadi dekat dengan Allah Allah benci dengan kedosa yang dia buat sementara dia tahajud. Harusnya pesan dari setiap sholat yang benar, sholat yang khusyuk adalah dia menjadi mendapatkan hadiah dari Allah benci terhadap dosa dan maksiat. Ya, Salah satu buah daripada ibadah bu, apalagi tahajud ini adalah benci kepada dosa dan maksiat. Jangan-jangan yang minta maaf, tahajudnya malah minta doakan pertemukan dengan wanita yang lebih cantik. Jangan-jangan doanya minta bagaimana membuat wanita-wanita cantik melihat dia kelihatan seperti ganteng uh, supaya kesengsem sama dia terus dan segala macamnya Wallahualam alam ya. Kalau benar tahajudnya, kalau benar dia pasti benci dengan dosa seperti itu. Dia pasti takut melakukan perbuatan seperti itu. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Ini adalah zaman fitnah benda-benda gadget, handphone segala macamnya yang kita temukan sekarang ini menjadi biang dan uh, alat yang cukup efektif bagi setan menghancurkan tembok-tembok malu pada generasi mukmin mukminah pada abad ini, pada zaman ini. Ya Bu ya, tidak sedikit orang wanita bercadar juga melakukan hal yang hina tersebut. Wanita-wanita bercadar yang sudah bersuami melakukannya dengan laki-laki asing. Buka cadarnya, buka ininya, kemudian foto kirimkan kepada laki-laki itu. Tidak sedikit laki-laki yang sudah tergoda. Wanita-wanita yang sudah tersedot melalui media ini. Yang salah bukan handphone, yang salah bukan jet-jet, ya. Tetapi yang salah adalah lapisan ilmu dan malu orang ini tipis sekali sehingga mudah dijebol oleh setan yang terkutuk. Istri sebaiknya melakukan apa? Kalau sempat suami melihat istrinya seperti ini, suaminya biarkan dayus. Tapi istrinya dayus nggak dikatakan begitu, tidak. Yang dikatakan dayus adalah pihak suami kepada istri. Istri wajib apa? Wajib menasehati dengan santun, dengan lembut, menegur dengan baik. Pasti sudah. Ini pasti sudah. Lalu ternyata diabaikan, Ustaz. Doakan pada Allah. Yang punya hati dia adalah Allah. Allah yang membolak-balikkan hati orang. Doakan pada Allah. Serius. Lakukan sholat tahajud lalu sholat hajat Khususkan doa ini pada suami Minta agar Allah membalikkan hatinya kembali Dan menguatkan hatinya di atas ketaatan Mintakan Allah adalah mukallibul qulub Pembolak balik hati Suami macam ini memang zalimul li nafsi. Udah pasti ya Bu ya. Suami macam ini pasti zalimun li nafsi. Ya, bercampur amal baiknya dengan amal buruk. Ini udah pasti. Semoga ibu dapat uh, senantiasa mendoakan sang suami. Terus bu, ibu, untuk para istri saya nasihatkan sejelek apapun akhlak suami kita temukan hari demi hari, maka selama dia masih memiliki kebaikan yang sifatnya usul maka bersabarlah dengannya bertahanlah dengannya dan tetaplah ibu berjuang untuk memberikan kewajiban ibu kepada sang suami dengan sebaik-baiknya Kelemahan kaum wanita di berbagai macam tempat Bu adalah bila dia lihat pada suaminya ada yang dia tidak ridho ada yang dia tidak suka langsung jatuh suaminya di matanya. Dia lupakan semua kebaikan-kebaikan suaminya yang selama ini. Semoga ibu-ibu pengajian di majelis taklim Al-Khansa ini tidaklah termasuk di antara ibu yang mudah seperti itu ya Bu ya. Jadi cobalah ibu istiqomah, cobalah ibu bersabar dan terus doakan kepada Allah. Suami ibu pasti berubah. Karena yang mampu merubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, makin Ibu gersang dengan suami, makin Ibu masam dengan suami, makin gak berselera suami dengan kita, makin tidak berselera suami di rumah, makin suka suaminya curhat pada orang lain. Coba kalau kita jadi teman curhat yang baik, kita pendengar yang baik, kita bersenda gurau dengannya, insyaallah Bu, suami akan menemukan kembali kehangatan kita. Dulu semasa kita masih gadis, misalkan masih muda, kok bisa? Sekarang maunya bicara masalah anak, bicara masalah makan, bicara masalah duit, lama-lama lama kan capek juga suami. Maaf ya Bu ya, ada satu sisi di mana ibu juga berdandan kurang kepada suami. Mengolah fisik juga kurang untuk suami, ya. Juga menampakkan kelembutan dan kasih sayang. Suami datang masih bawa jengkol, suami datang masih bawa bawang putih, suami datang masih bawa ikan asin. Eh, bahkan kita disuruh berdandan, suami datang dia temukan bidadarinya ada di rumah, sudah wangi, sudah bersih. Ha? Subhanallah, rumah juga rapi. Saya punya banyak kisah Bu dan kisah ini nyata semua. Ternyata para istri-istri kembali bisa menarik suaminya dari rengkuhan tangan-tangan wanita setelah dia menyadari kesalahan itu ada pada dirinya. Dan setelah dia memperbaiki dirinya, suaminya kembali. Tentu saja dia barengi dengan bagaimana dia meminta kepada Allah dan dia layani suaminya sebaik-baiknya Allah jadikan suaminya itu mendapatkan pintu tobatnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kembali menjadi suami istri yang mesra Insyaallah Bu, semoga Ibu menjadi orang-orang yang sabar dan bisa istiqamah dan mudah-mudahan suami Ibu diberi pintu hidayah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak ada pertanyaan? Ibu, ya silakan. Apa uh, sudah masuk waktu asar? Oh ya. Tapi ada yang tentang mau nanya ini Ustaz, mm -hmm. boleh? Uh, kita sholatnya biasanya di mana? Atau memang sudah selesai harusnya? Boleh kalau Ustaz ya begini uh, eh, pejompongan dekat kok saya di masjid Al Falah nanti maghrib ada acara pengajian kita boleh sholat asar dulu atau lanjut lagi ya Ustaz boleh kita sholat asar oke okay. Ya, ya kita ya, ya. kita, sholat asar dulu nanti kita lanjutkan maksimal 15 menit cukup setengah jam lagi terserah ya. Uh, saya mungkin maksimal saya kasih waktu setengah jam setelah sholat asar ya bu ya. Cukup bu. Iya, Oke. Okay. Allah kita sholat asar dulu. Habis itu kita lanjutkan. Mari kita istighfar doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Shalallahu alaihi la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita bisa lanjutkan. Uh, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan ada yang lain. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam wabarakatuh. Dasarnya apa yang kalau operasi itu termasuk dengan berobat dengan K? Ibu, itu nggak perlu dasar karena saya katakan tadi operasi ada sebahagian para ulama yang berpendapat lah kalau berpendapat kan nggak ada dasar berarti itu kan pendapat manusia ya bu ya e, operasi adalah bahagian daripada kai dan kai itu sendiri tidak haram loh bu Operasi itu sendiri juga tidak haram. Kalau seandainya kita ingin operasi, ya operasi saja. Tapi kenapa? Karena dikiaskan loh Bu ya. Kai itu menyiksa diri. Operasi pada hakikatnya juga menyiksa diri. Memotong, membelah, membuang apa segala macamnya walaupun itu bagian daripada pengobatan. Tapi Nabi mengatakan saya tidak menyukainya. Ketika Nabi mengatakan tidak menyukainya bukan berarti Rasulullah SAW menjadikan itu haram. Sama dengan sahabat yang mereka minta izin untuk makan dob dan Nabi mengatakan makanlah. Tapi ketika diberikan kepada Nabi beliau menggeleng dan beliau tidak menyukainya. Begitu juga tentang masalah kai. Sekali lagi tentang masalah operasi, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa itu sama, uh, itu uh, dalilnya mana itu nggak ada ya bu ya. Ini hanya pendapat sebagian para ulama, pandangan mereka, ijtihad mereka. Ya bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebutkan kalau uh, riba itu e, hukumannya berat sekali. Nah, nah. bank konvensional yang sekarang kita ada itu termasuk di dalamnya atau tidak? Hmm tentang seluruh bank konvensional sebenarnya sudah dijawab dan diputuskan oleh uh, apa tuh Robitoh uh, Alam Islami eh, pertemuan para ulama seluruh dunia di Qatar juga telah menyebutkan tentang bank konvensional yang ada pada hari ini murni riba seluruhnya seluruhnya yang menyimpan di sana eh, sebaiknya menarik dananya kalaupun ada dan perlu cukup nomor rekeningnya saja dicantumkan di sana sebagai tempat lalu lalang uang. Ketika uang kita sudah ada di situ sebaiknya tarik cepat dan alihkan ke tempat penyimpanan yang syar'i. Walaupun bank-bank syariah yang ada sekarang yang paling syariah sekalipun ini pengakuan mantan ketua umum pimpinan umum Bank Muamalat ya bank muamalat yang paling syariah sekalipun yang baru berhasil disyariatkan 20%. Berarti 80%-nya masih gaya-gaya jahiliyah. Itu pengakuan beliau saat beliau memberikan acara kajian malam bersama waktu itu ada Habib Rizik, ada saya dan beliau menyampaikan ini secara terbuka. Jadi yang paling syariah sekalipun di Indonesia itu baru maksimal baru disyariatkan itu 20%-nya. Artinya bank-bank syariah yang lain ya sama begitu semua. Tapi intinya malah yudraku kulluh la kuku kulluh. Ketika seluruhnya tidak dapat didapat, tidak bisa tidak dicapai, jangan seluruhnya ditinggalkan. Lalu biarlah kita ambil 100% yang riba begitu ya dan meninggalkan yang 20% yang sudah ada syariatnya. Padahal di bank-bank syariat yang ada saya perhatikan yang mampu diselamatkan itu memang masih kecil sekali. Salah satunya akad. Tetapi walaupun begitu lebih mending lah daripada dari akadnya pun sudah sudah riba. Ya begitu Ibu ya. Jadi kita kembali apakah bank konvensional yang ada riba? Yes. Dan ini sudah konsensus para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah-masalah ini. Tentu saja ulama-ulama yang kapabel dalam perkara ini memberikan keputusan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, seseorang yang sudah bekerja puluhan tahun Ustaz, kemudian dari hasil pekerjaannya itu kan ditabung ya, ditabung. Nah, tentunya setelah tidak bekerja dia mengharapkan untuk e, biaya bulanan. Nah untuk biaya bulanannya itu kalau disimpan di obligasi atau di sukuk, apakah itu termasuk riba? Karena kan e, hasil itu sudah dijalankan ini hanya untuk iya. hidup sesudah iya. tidak bekerja lagi sudah pensiun dari pekerjaan seperti itu disimpan di sana pada intinya kan kalau udah disimpan di sana maka uang ibu sudah dianggap sebagai modal bagi mereka artinya secara tidak langsung ibu niatkan atau tidak ibu telah membenarkan uang ibu dijadikan sebagai modal perputaran usaha ribawi Memang tidak boleh ibu menyimpan dananya di tempat-tempat yang ribawi, apalagi apa namanya tadi di obligasi di, itu kan untuk uh, apa ya infrastruktur uh, pemerintah negara. Jadi untuk pembangunan negara itu mengeluarkan uh, obligasi. Terus kemudian yang pemerintah utang kepada kita, kemudian sukuk juga gitu uh, berupa syariah uh, syariah tapi yang sudah yang harus jangkanya itu ditentukan sama tiga tahun seperti itu karena kalau tidak bisa berusaha sudah bekerja untuk mencari penghasilan itu kan juga agak bingung juga Ustaz. Terima kasih. Ya. Pada intinya, kalau seandainya kita menyimpankan dana ke sana, lalu dana itu dipakai apakah oleh pemerintah atas nama apa dia memakai dana kita? Oh, atas nama obligasi, atas nama apa? Lalu dia mengembalikan kepada kita berlebih, kan begitu ya Bu ya? Selama dia mengembalikan kepada kita berlebih, dan itu sudah diketahui dari awalnya dan disepakati dari awalnya berapa persen pun itu maka itu disebut dengan ribawi itu disebut dengan ribawi bagusnya diinvestasikan pada usaha-usaha yang halal yang pasti aman usaha-usaha halal orang-orang yang sudah berjalan usahanya dan orangnya amanah investasikan dan silahkan itu berbagi hasil wallahu alam saya hanya mengharapkan kita lebih berhati-hati untuk masalah ini Uh, Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah uh, saya ingat yang nomor 9 dari yang 10 tadi adalah Uh, tidak mengkafirkan orang yang dinyatakan kafir oleh Allah dan oleh Rasulnya atau tidak mengkafirkan pelaku syirik akbar padahal sudah nyata-nyata dia melakukan perbuatan syirik akbar nah, ini yang kesembilan itu ya bu ya jadi dalam lengkap yang sepuluh tadi hilang utang saya hmm. Tafadhal untuk pertanyaan yang lain. Uh, maaf Ustaz, hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi yang sembilan, uh, sembilan maksudnya apa ya Ustaz? Kalau perlu diperjelas agar. Dari yang sepuluh tadi? Iya, enggak, maksudnya uh, tadi tidak mengkafirkan or, uh, orang yang Oh iya Begini, begini Iblis itu kan kafir kata Allah dalam Al-Quran kan? Betul? Ya. Ah, kan ada seorang tokoh cendekiawan muslim di Indonesia yang memang sudah meninggal sih. Dia berani mengatakan justru iblis itu tidak kafir katanya. Sebab uh, dia malah bahkan dia malah berhak mendapatkan tauhid award. Sebab apa? Dia berani menentang perintah Allah untuk tidak sujud kepada Adam karena hak sujud itu hanya dari makhluk pada Allah saja dan iblis mau membuktikan tauhidnya. Oleh karena itu katanya menurut si cendekiawan muslim ini bahwa orang iblis ini berhak mendapatkan tauhid award. Jadi dia tidak boleh dikafirkan padahal dalam al dalam Al-Qur'an tegas-tegas kan aba wastakbara wa kana minal kafirin kafir kata Allah ini contoh ya Bu ya Allah telah mengkafirkan Yahudi Allah telah mengkafirkan Nasrani tegas sekali ya sebagaimana rasul para sahabat tabiin tabi'in tabi'in tabi dan seluruh ulama al-sunnah jamaah ijma' kekafiran Yahudi dan Nasrani seluruh agama-agama di luar Islam adalah kafir. Lalu datang kelompok-kelompok pluralisme meyakini dan menyatakan semua agama sama, nggak kafir itu. Semuanya bertujuan pada kebaikan dan mereka nanti akan menuju pada surga. Begitu kata mereka. Maka ini membatalkan syahadat lah bu. Itu yang maksudnya bu ya. Begitu juga yang ternyata sudah melakukan perbuatan syirik akbar, sudah jelas dia melakukan perbuatan perdukunan umpamanya dan dia bahkan dukun besarnya, tapi dia tidak berani mengkafirkan orang itu dan ini tidak bisa diterima. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kalau ngomong soal hisap, apakah anak dan keturunan kita bisa memberatkan hisap kita? Misalnya uh, ada contoh, ada manusia maksudnya orang udah tabiatnya udah musir gitu ya, ke ulama. Tapi misalnya anaknya tuh narkoba atau apapun yang akhirnya membuat jelek nama dia, apakah lima ke Allah oh, itu pertanggung jawaban beliau ke Allah seperti apa? Ya Ibu, jazakillahu khairan kasira. Jawaban tentang masalah ini sudah dijawab juga oleh para ulama-ulama kita dari kalangan Ahlussunnah Jamaah seperti dalam kitab fatwa-fatwa terkini oleh para ulama uh, di Saudi dan sekitarnya bahwa la taziru wa ziratun wizra ukhra. Ya kamu tidak akan memikul dosa dosa yang dibuat oleh orang lain walaupun orang lain itu keturunan kamu kita tidak akan memikul dosa yang mereka buat kecuali kalau perbuatan dosa mereka itu karena meniru kita nah, ini masuk dalam hadis Nabi man sanna sunnatan sayyiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah duna ayyang qusa min wizrihim syai siapa yang mencontohkan atau membuat suatu dosa yang jelas-jelas dosa lalu ditiru oleh orang, dilanjutkan oleh orang, maka dia memikul dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya sampai hari hari kiamat. Jadi, jadi kalau seandainya si anak dia sudah soleh sudah taat, anaknya ke di belakang hari menjadi pezina, menjadi pelacur, menjadi gigolo, menjadi gay, menjadi lesbi dan segala macamnya, dosa ditanggung oleh si anak kecuali ya bu ya orang tua ini sejak di usia wajib dididik dengan agama sejak dia usia lima tahun ke atas orang tuanya tidak mewariskan agama, tidak mendidiknya dengan ilmu agama Allah Swt. Lalu anaknya menjadi jahil tentang agama. Baru orang tua macam ini akan dituntut pada hari kiamat dan menjadi pemberat hisab nanti pada hari kiamat. Demikian. Jadi kalau si anak sudah lewat akil balik, maka usia emasnya telah kita lalui. Kita, kita telah biarkannya berlalu. Padahal kita harusnya bimbing dan Nabi memberikan step-step demi step untuk masalah pendidikan anak ini. Insya Allah kemudian saya nanti ada lapang rezeki dan waktu, saya ingin berbagi bagaimana mendidik anak menurut urutan umur sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan nanti disaksikan di Uzma TV, yaitu TV channel kami ya, di YouTube. Semoga kita punya waktu untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada umat. Insya Allah Taala. Demikianlah dari saya. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana wa natubu ilaik. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.